Apapun keadaan yang dihadapi. Karena memang manusia ini dikirim oleh Allah ke dunia ini untuk agama. Yang berhasil mengamalkan agama dengan istiqomah dialah yang sukses. Karena itulah tugas dia. yang tidak berhasil mengamalkan agama secara istiqomah itu namanya gagal. Walaupun dia jadi kaya, jadi miskin, jadi raja, jadi apa saja. Kalau tidak mengamalkan agama, dia telah gagal. Karena dia dikirim ke dunia ini untuk agama itu. Kalau dia tidak menggunakan hidupnya untuk agama, ya gagal. Kemudian dia mati menghadap kepada Allah dengan membawa kegagalannya. Orang yang istiqomah di dalam agama Allah SWT itulah orang yang sukses. Tidak lama dia di dunia kemudian menghadap kepada Allah dan terindah Allah masuk surga Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita orang-orang istiqomah. Itulah para nabi, para rasul alaihi Mereka ini orang yang istiqomah dalam agama, dan di dalam memperjuangkan agama keadaannya macam-macam masalah yang dihadapi macam-macam tapi mereka tetap istiqomah sampai akhir hayatnya Allah memberikan contoh kepada kita Pertama kali mbah kita Adam alaihissalam. Beliau hidup seribu tahun. Beliau ini asalnya tinggalnya di surga, tempat serba enak semua. Terus diturunkan ke dunia, tempatnya nggak enak semua. Tapi walaupun nggak enak semua, tetap saja istiqomah dalam agama. Dulu di surga kalau mau makan, makanan datang sendiri, apa saja mau. Setelah sampai di dunia, maka beliau merasa lapar, mau makan. Tapi ada makanan. Allah kirim malaikat Jibril untuk ngajari dia cari makan ngajari dia masak ngajari dia bikin roti malaikat Jibril itu sudah capek-capek itu baru bisa makan setelah makan baru makan beberapa saat perutnya sakit perlu WC ya. <laughs> tapi walaupun hidup serba susah seperti itu Seribu tahun beliau istiqomah dalam agama. Bukan ya, kalau dulu di surga saya, enak, saya bisa amal. Kalau sekarang susah ya. Maka perlu kamu itu dikirim ke gunung-gunung sana. Ke gunung kidul yang nggak ada airnya itu. Biar merasakan bagaimana. Kayak Nabi Adam turun ke dunia. Ya. Cari tempat-tempat yang sulit kalau taskil itu. Yang nggak ada nusroh, nggak ada orang. Nah. Air sulit. Jangan kalau keluar cari masjid yang dekat warung. Nah. Yang dekat pasar. Nah. Yang nusrohnya full. Nah. nah, nanti kita ini tidak bisa belajar dari susah payahnya mbah kita Adam alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam ini contoh istiqomah dalam mendakwahkan agama dan mengamalkan agama di tengah orang-orang yang betul-betul keras hatinya tidak menggubris kepada Nabi Nuh alaihissalam Beliau dakwah siang dan malam. cek ditertawakan. Nuh, kerja kamu itu nggak ada gunanya. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nabi Nuh, kalau kamu mentertawakan saya, sebetulnya saya juga mentertawakan kamu kamu mengatakan kerja saya nggak ada gunanya karena ya, kamu nggak ngerti ya. saya ini juga tertawa melihat kerja kamu itu ngurus dunia aja tahu-tahu meninggal dunia nggak ada gunanya apa-apa 950 hmm. tahun siang dan malam bukan 4 bulan bukan 40 hari 950 tahun siang dan malam dengan sembunyi-bunyi dan dengan terang-terangan contohnya orang istiqomah dan Nabi Nuh alaihissalam adalah kakek manusia yang kedua seluruh manusia anak susu Nabi Adam dan seluruh manusia ini anak susunya Nabi Nuh alaihissalam وجعلنا ذريته هم الباقين hanya anak cucu Nabi Nuh saja yang masih tinggal di dunia ini nah kita ini harus sabar karena kita ini anak cucunya Nabi Nuh tabah orang menggobres orang nggak gobres terus Shalom alaikum Nabi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga contohnya orang istiqomah dalam keadaan bagaimanapun juga beliau hidup di tengah-tengah kerajaan yang zalim kerajaannya Namrud ini sudah suatu merupakan satu kesulitan yang sangat keluarganya juga nggak ada yang mendukung. Keluarganya ini perusahaan berhala. Nah. Nggak ada yang dukung. Masya Allah. Masyarakatnya begitu juga. Semua marah kepada beliau. Tapi beliau tetap istiqomah. Beliau pula punya dua rumah. Setelah beliau dakwah di Babilonia itu nggak ada orang menggubris, maka beliau bikin markas kegiatan dakwah beliau di Palestina. Setelah itu ketika beliau mendapatkan istri Siti Hajar bikin pula pusat kegiatan di Mekah Masya Allah dan tentu ini sulit kan wong istrinya itu satu di Palestina satu di Mekah apa sulit gak kira-kira sulit ini perjalanan berapa ribu kilometer Pokoknya masalah itu datang dari segala arah, tapi beliau tetap istiqomah. Istiqomah dalam amalnya, istiqomah dalam perjuangannya, dan istiqomah dalam taatnya. Walaupun diperintah perkara yang paling tidak masuk akal pun tetap taat. Suruh sembelih anak pun taat. Sehingga hari ini diperingatilah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nah ini Nabi Ibrahim itu ada dannya ini. Yang istiqomah bukan beliau sendiri, beliau dan keluarganya. Semua orang-orang istiqomah. contohnya keluarga istiqomah ayahnya, ibunya, anaknya. Semua orang-orang istiqomah. Semoga keluarga kita begitu juga sebenarnya Ayahnya, anaknya, ibunya, semua orang korban untuk agama. Ayahnya, ibunya, anaknya, semua orang-orang yang memperjuangkan agama. Sehingga Allah muliakan keluarga Ibrahim. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali dipilih oleh Allah dari keluarga Ibrahim, anak cucu Ibrahim, semua. Nah, di nabi-nabi itu setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim semua. Maka Nabi Ibrahim itu di kasih gelar Abul Ambiya, mbahnya para nabi. Ya. Karena anak-anak cucunya yang jadi nabi itu bukan hanya puluhan, bukan ratusan, ribuan. Termasuk Sayyidul Ambiya, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kalau sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم itu apa maksudnya supaya itu mengingati bagaimana barokahnya keluarga Ibrahim kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan barokah keluarga Ibrahim kepada Rasulullah maknanya karena Rasulullah pimpinan kita turunlah keluar turunlah barokah keluarga Ibrahim kepada kita semua. Itu maknanya selawat itu begitu itu. Jadi kita orang itu kalau baca selawat ini Ibrahimia ini, insya Allah nanti keluarganya itu jadi baik semua. Kalau niatnya betul, kalau suara selawat dengan ngantuk seperti kamu ini, nggak tahu jadinya bagaimana. Semoga diampuni oleh Allah. Hmm. Maka ulama-ulama dulu kalau orang itu sudah kawin itu dipesan ini baca solawat Ibrahim yang banyak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidun Majid. Ya Allah, cucurkanlah rahmatmu, barokahmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana barokah rahmat yang kau turunkan kepada Nabi Ibrahim. Baginda Nabi nggak perlu doa kita nah, sebetulnya, tetapi kita ini doa untuk Nabi kita sebetulnya untuk kita sebenarnya. Karena dia ini adalah pimpinan kita. Dan Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat istimewa bagi umat ini semuanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa umat ini itu anaknya Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Nah. Ini agamanya ayah kamu Ibrahim. Ya. Jadi kita ini harus merasa sebagai anak-anaknya Nabi Ibrahim. Kalau kita ini anaknya Nabi Ibrahim berarti saudaranya Nabi Ismail berarti. Ya. Ya, Keistimewaannya Nabi Ismail itu siap disembelih. Maka kita ini semua harus siap disembelih. Yang disembelih bukan lehernya. Yang disembelih itu cintanya kepada kejahatan, keburukan, kemalasan, kengantukan. Bagaimana belahnya? Keluar 4 bulan. Insyaallah <clears throat> kalian. Millata abikum Ibrahim. Insyaallah. Gimana ayatnya sebelumnya? Wajahidu fillahi hak jihadih huwa istabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan sebetul-betulnya berjuang karena Allah telah memilih kamu Perjuangan ini adalah cara hidupnya bapak kamu Ibrahim. Masya Allah. Jadi kita ini berjuang diperintah untuk berjuang kata Allah karena sudah dipilih kamu itu dipilih untuk mengikuti jejak bapak kamu Ibrahim. Kalau kamu ditanya sekarang namanya siapa? Sulaiman. Ayahnya Ibrahim. Pimpinannya Baginda Muhammad SAW. Pekerjaannya wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuang dengan sebetulnya perjuangan. Saudara kamu siapa? namanya Ismail. Ismail mana tuh? Ismail yang siap disembelih waktu hari raya itu. Lah kamu siap? Satu tahun pun siap. Hmm. Nah baru satu tahun atau satu tahun lagi nggak apa-apa. Kalau diputus musyawarah, sepuluh tahun pun siap. Ini Isma, saudaranya Ismail. Kalau tidak begitu, saudaranya Pak Mangil. Eh, eh. Ngerti Pak Mangil ya. Pak Mangil ya yes, ngono kuwi, ngantuk jadi Pak Mangil. Shalom alaikum Kemudian Nabi Musa, masya Allah. Nabi Musa ini contohnya orang yang istiqomah. Beliau ini sejak kecil masih bayi itu loh sudah dimusuhi. Nah, kan aneh itu kan Nabi Musa itu masih bayi itu sudah dicari-cari sama Fir'aun. Tapi beliau terus istiqomah. Sampai akhir hayat beliau menghadapi macam-macam masalah. Juga beliau ini satu contoh orang yang tabah khidmat. Bukan istiqomah dalam dakwah saja. Istiqomah di dalam khidmat. Beliau jalan kaki dari Mesir menuju Madian. Beberapa hari sudah nggak makan kan? Tapi sampai negeri Madian bukan yang dipikirkan itu makan. Beliau melihat ada orang yang perlu dibantu untuk memberi minum kambingnya yaitu putrinya Nabi Syuaib langsung bergerak ini semangat khidmatnya itu bukan dia oh, saya sendiri lapar kok bantu-bantu orang enggak langsung sing-singkan tangan eh, angkat batu dari sumur kasih minum itu kambing-kambing setelah selesai baru duduk kemudian doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fatir Ya Allah saya sangat hajat kepada kebaikan yang kau turunkan apa yang dimaui beliau ini beliau ini kelaparan Ya Allah saya hajat dengan kebaikan engkau hmm. sampai ke rumahnya Nabi Shu'aib akhirnya. Dan Nabi Shu'aib dikasih tahu, kamu akan saya kawinkan dengan putri saya. Syaratnya kamu kerja dulu di rumah saya 10 tahun. Mas kawinnya. Siap enggak Minimal 8 tahun. Kalau mau 10 tahun. Pilih mana? Pilih 8 atau pilih 10? Nabi itu kalau disuruh milih itu mesti milih yang terbaik. Enggak ada Nabi milih yang yang sedikit enggak ada. 10 saya siap. Nah, maka kalau kita ikut Nabi Musa, 4 bulan apa 40 hari? 4 bulan Pak. Nah. Kenapa 4 bulan? Ikut Nabi Musa, pilih yang terbaik. Nah. Insya Allah mereka siap begitu? Hmm. Kalau saya tiga hari saja, oh bukan ikut Nabi Musa itu, ikut Pak Musa. Hmm. Jadi malaikat Allah Ta'ala Nabi itu seluruh kehidupannya itu contoh Contohnya orang yang terbaik Senantiasa memilih yang terbaik Bapak yes, Masya Allah tu Nabi. Sepuluh tahun di rumahnya Nabi Shu'aib. Beliau sudah rindu kepada ibunya. Beliau pergi ke Mesir mau menjenguk ibunya. Tiba-tiba tengah jalan dapat perintah Allah. Sekarang rute dirubah. Dawah kepada Fir'aun. Bukan menjenguk ibu. Ini adalah contoh bagaimana taskil cash. Hmm. Kalau kita ingin ikut para nabi, para rasul itu, kita ini harus ada kesiapan taskil cash. Rubah rute. Hmm. Tadinya mau ke Mesir untuk menjenguk ibu, sekarang pergi ke Mesir untuk menghadapi tantangan besar musuh bebuyutan. Hmm Fir'aun laknatullah alaih. Beliau terus jalan aja sampai akhir itu lihat ayat beliau. Melainkan Allah Ta'ala Nabi Yusuf Alaihissalam. salam Ini contohnya orang istiqomah juga Di tengah-tengah keluarganya bersama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam bersama saudara-saudaranya tetap istiqomah dalam agama. Sudah jauh di Mesir di istananya Menteri Mesir Kitfir beliau juga tetap istiqomah dalam agama. Ketika di rumahnya ya masalahnya itu dengan keluarganya. Keluarganya pada iri dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tetap istiqomah dalam agama. Nggak peduli ada orang iri, nggak ada orang iri, tetap istiqomah. Sampai di Mesir masalahnya lain lagi. Ada wanita yang menggoda dia. Nah, Nabi kok digoda kan aneh mereka. Jadi wanita itu nggak peduli sebenarnya kan, nggak peduli nabi, nggak peduli wali, pokoknya kalau mau goda yang goda saja. Maka hati-hati kamu dengan wanita itu. Jalan mereka kan? Wanita itu masya Allah gawat sebenarnya Kalau goda itu nggak peduli. Bukan saya, itu imannya sudah kuat, sudah nggak mempan dengan wanita eh hati-hati kamu ah. Nabi Yusuf ada kuda tapi Nabi Yusuf di kuda doa maad Allah aku berlindung kepada Allah akhirnya kudanya nggak mempan tapi setelah di kuda nggak mempan bukan mundur ini wanita malah dia bikin rekayasa Nabi Yusuf dimasukkan penjara Masya Allah. Tapi walaupun masuk penjara, tetap dakwah. Ya sahibayyi sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahiduh qahar. Hai teman-temanku di penjara, menyembah Allah yang Maha Esa, apakah lebih baik atau menyembah berhala-berhala yang kamu sembah itu? Jadi walaupun di penjara tetap istiqomah di dalam agama. Insyaallah alaikum. bersama ayahnya istiqomah. di kuda Zulaikha istiqomah, di penjara istiqomah. Kamu ini santri begitu bersama kiainya istiqomah. Di rumah nanti di kuda Zulaikha Zulaikha kan banyak sekarang istiqomah. Ya. Pokoknya keadaan apapun istiqomah. Insya Allah malaikat. Nabi Ayub alaihissalam. Contohnya orang yang istiqomah walaupun sakit-sakitan terus masya Allah. Allah tuh membuat nabi-nya sehat juga kuasa, tapi memang supaya jadi contoh bagi orang yang sakit-sakitan ya. Nabi Ayub alaihissalam tetap saja istiqomah. Nabi Sulaiman alaihissalam contohnya orang yang istiqomah. Walaupun beliau ini sibuk, super sibuk. Hmm. Hmm. Beliau seorang raja. Hmm. Istrinya seratus perang sibuk apa nah, tapi tetap istiqomah dalam agama lah istiqomah seratus ya boleh Allah boleh kenapa kalau Allah boleh ya seribu ya boleh Ya Allah Subhanahu wa taala yang punya wanita, Allah juga yang punya laki-laki. Untuk contoh buat kita, walaupun sibuk seorang raja, nah, keluarganya banyak, tetap istiqomah dalam agama, istiqomah dalam memperjuangkan agama. Insya malaikat. Nabi Daud alaihissalam ayahnya juga contoh orang istiqomah. Beliau ini tentara, tentaranya Raja Tolut. walaupun tentara bukan pikirannya itu kayak tentara yang penting satu, dua, tidak. Istiqomah dalam agama. InsyaAllah malaikat. Nabi Isa alaihissalam juga satu contoh orang istiqomah. Beliau ini miskin, nggak punya apa-apa. Nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak, eh, sudah nggak punya apa-apa. Almasih berkelana saja. Di mana rumahmu? di mana bumi Allah itu rumah saya. Lampunya apa? Matahari, bulan, itulah lampunya katanya. Dona Nabi Isa. nggak punya apa-apa. Bahkan beliau ini merasa terganggu kalau punya apa-apa. Aneh tuh. Beliau ini jalan, salah satu sahabatnya, ya Nabi Allah, kok kemana-mana jalan aja ini loh saya punya kuda nanti tuan kendarai untuk jalan sana jalan sini nggak usah ngerepot ngerepoti kata Nabi Isa loh nanti yang urus saya kasih makan yang urus saya es eh, nggak usah nanti jadi anu jadi ganjel dalam hati mikir kuda aja sudah saya jalan aja Beliau ini punyanya itu cuman pakaian ya. terus wadah air untuk minum dan untuk wudhu dan juga satu sisir terus satu bantal itu barangnya itu, itu cuman itu dibawa kemana-mana ada air satu sisir satu biar rambutnya nggak ura-uran. Nabi Isa itu rambutnya panjang. Terus apa bantal karena kalau untuk istirahat tidur. Akhirnya beliau ini berjalan. Dalam perjalanan dia melihat ada orang tidur bantalnya batu. Maka beliau terkejut loh. Tidur pakai bantal batu kok ya enak ya. Oh ini ngerepot-ngerepoti saja bawa bantal langsung dibuang bantalnya. Terus beliau ini berjalan melihat orang mandi di kali, wudhu di kali. Loh, ternyata wadah air ini nggak perlu ya. Ya, langsung masuk kali itu juga sudah enak. Ini ngerepot-ngerepoti saja, wadah airnya pun dibuang. Terus dia melihat orang itu habis mandi di kali, ya, rambutnya basah semua terus disisir dengan tangannya aja gini gini Nabi Isa Masya Allah nyisir pakai tangan juga enak buang itu sih akhirnya nggak punya apa-apa jalan aja jadi Nabi Isa itu memberi contoh benda-benda itu malah ngerepoti paling enak nggak punya apa-apa karena aneh itu sebenarnya kan supaya orang miskin itu nggak susah. Alah. Punya mobil malah ngerepoti, nanti ganti oli, ganti bensin. Eh, paling enak jalan kaki. Maka supaya kita ini bisa merasakan nikmatnya kemiskinan, perlu jalan kaki. Insya Allah kan? 4 bulan. Insya Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW Ini contoh untuk segala-galanya. Semua keadaan yang pernah dilalui oleh para nabi, nabi kita itu pernah mengalami yang serupa semua. Keadaan yang dihadapi Nabi Nuh salatu juga beliau pernah mengalami di Mekah 13 tahun. itu. Orang semua menentang, menentang. Cuma satu dua orang aja yang nggak menentang. Juga dihadapi. Masalah yang dihadapi Nabi Musa, Fir'aun, Korun, aman. Nabi juga menghadapi yang serupa Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Masalah kemiskinan seperti yang dihadapi Nabi Isa. Nabi kita juga pernah nggak makan beberapa hari. Jalan Masalah yang dihadapi Nabi Sulaiman, beliau seorang raja. Nabi kita ini waktu di Madinah juga seperti seorang raja, punya kerajaan, punya segala macam kesibukan. Tapi bagaimana keadaan apapun yang beliau hadapi, terus istiqomah. Maka kita ini sekarang ini bukan yang kita kehendaki itu dakwah, tapi bagaimana istiqomah dalam dakwah. Insya Allah malaikat. Yang kita kehendaki bukan ibadah, istiqomah di dalam ibadah. Bukan taklim, istiqomah dalam taklim. Bukan khidmat, istiqomah dalam khidmat. Istiqomah dalam agama. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sesungguhnya orang yang mengatakan Robku adalah Allah Kemudian dia istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka Dan tidak pula ada kesedihan Sukses Nah, siapa yang sukses? Sumastakomu orang-orang yang istiqomah. Dan untuk istiqomah itu awal-awalnya ngatur waktu. Ini pertama kali istiqomah itu latihannya ngatur waktu. Baru setelah itu ngatur-ngatur yang lain. Maka di Allah kita ini perlu kita istiqomahkan. Ibadahnya juga begitu. Kapan pikirnya? Kapan baca Qur'annya? Kapan tahajudnya? Istiqomah. Perkara itu kalau istiqomah, malaikat walaupun dikit akan mengesan dalam hati. Tapi walaupun amalan banyak, kalau tidak istiqomah, kesannya sedikit. Ini batu kita siram satu ember air biur, habis kering. Tapi kalau si air ya, tes, tes, tes, tes itu lama-lama resep basah. Terus basahnya ini awet. Begitulah semalakan Allah ta'ala. Orang itu kalau istiqomah walaupun dikit kesannya dalam hati itu mancap betul. Tapi kalau tidak istiqomah walaupun banyak kesannya dikit maka supaya kita bisa istiqomah ini latihan minimal-minimalnya empat bulan. Maka yang akan empat bulan silahkan berdiri ke belakang atau 40 hari. Silahkan mulai. Ya mau ke IPB, mau ini. Ini Pak Jamil. Ya. Pak Jamil. Ya mau empat bulan, empat puluh hari, tawa masa, sisa masa. Berapa hari saja? Nah, silakan. Insya Allah setuju niat bangke. Sak mangke tiga-tiga sekawan-sekawan sampan bicara wau ngaji wau sing nyantol nopo. Monggo. Monggo. Tiga-tiga empat-empat apa yang kita bicarakan lagi dibicarakan lagi. Nah, silakan.